Dan kita sampai atau masih pada ucapan penulis Walaysa al-murad bit-tauhid mujarrad tauhid rububiyah. Ketika kita berbicara tauhid, maka bukanlah tauhid yang dimaksud hanya tauhid rububiyah saja. Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sendirinya yang menciptakan alam semesta seperti yang dikira oleh kebanyakan para ahli kalam dan ahli tasawuf seperti prasangka ahli kalam ahli filsafat dan ahli tasawuf kaum sufi tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, penguasanya itu saja. Dan itu biasanya karena salah dalam menerjemahkan. Apa terjemahnya la ilaha illallah? Hah? Mereka menerjemahkannya ilah sebagai pencipta. Sehingga nggak ada pencipta kecuali Allah. Atau tidak ada penguasa kecuali Allah. Dan saya dengar orang-orang di luar sana, di Eropa juga, pakai bahasa Inggris menyatakan dengan kreator. Pencipta juga. Pembuat. Sang kreator sang pencipta. Sehingga dikira kalau setiap orang yang sudah meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal tidak sesempit itu. Saya tidak bilang salah, hati-hati. Dan para ulama juga bukan bilang salah, bukan salah. Tidak sesempit itu. Cukup mengakui Allah pencipta, berarti dia sudah bersyahadat. Justru yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah adalah mengakui bahwa yang berhak diibadahi cuma Allah satu-satunya. Betul karena Allah penciptanya, karena Allah yang berkuasa, karena Allah yang memiliki, karena Allah yang mengatur, maka tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti intinya apa? Ibadah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maka kalau seorang mengaku bahwa pencipta itu hanya Allah, tapi dia nggak beribadah kepada Allah, belum bersyahadat. Paham ya? Fa'inar rajul law aqarra bima yastahiquhu Rabb ta'ala min sifat karena seseorang kalaupun dia sudah mengikrarkan apa yang pantas bagi Allah dari sifat-sifat rububiyah wa nazzahahu an kulli ma yatanazzah anhu dan mensucikannya dari segala apa yang tidak pantas baginya wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai dan sudah meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu dia belum bertauhid. Belum. Lam yakun muwahhidan. Mengapa? Hatta yashhada an la ilaha illallah. Sampai dia mempersaksikan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Perhatikan. Kalimat ini. Walaupun sudah mengakui Allah maha kuasa, maha tinggi, maha pencipta Allah Maha Suci, tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu disucikan. Dia tetap belum bertauhid. Sampai kapan? Sampai orang tadi mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Sampai Orang itu mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Bahwa ibadah saya hanya kepada Allah. Baru muahid. wa yaltazimu bi ibadatillahi wahda dan tentunya konsekuensinya kewajibannya dia harus beribadah kepada Allah setelah ikrar di mulutnya buktikan dengan perbuatannya bahwa dia hanya beribadah kepada Allah saja la syarikalah Mengapa demikian? Karena makna ilah adalah makhluk. Alladhi yastahiqul ibadah Karena ilah Maknanya adalah yang disembah Atau yang diibadahi Bukan maknanya ilah adalah penguasa Atau pencipta Berarti kalimat la ilaha illallah Maknanya bukan tidak ada pencipta kecuali Allah Tidak ada penguasa kecuali Allah Bukan Mananya enggak ada yang harus diibadahi, yang sangat berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Enggak ada ma'bud bihaqqin illallah. Faida fassara al-mufassiru al-ilah bima'na al-qadir ala al-ikhtira' Kalau seorang menafsirkan makna la ilaha illallah bahwa ilah itu adalah yang bisa menciptakan apapun wa taqada anna hadha huwa akhassu wasfil ilah dan mereka mengira, mengira bahwa itu adalah sifat satu-satunya yang khusus bagi Allah atau yang bagi kalimat ilah tidak kalau dia menganggap bahwa makna ilah adalah pencipta dan kemudian menetapkan bahwa seorang yang sudah mengakui penciptanya adalah Allah, maka dia bertauhid. Seperti yang dilakukan oleh para mutakallimatus sifatiyah. Seperti yang dikatakan oleh aliran al-mutakallimah ahlul kalam yang banyak menolak sifat. alladhi الذي an abi Al Hasan dan ini juga yang biasa diucapkan dari Abul Hasan Al-Ash'ari yang kita sering dengar Ash'ariyah aliran Ash'ariyah itu alirannya Abul Hasan Al-Ash'ari Ghafarallahu lahu semoga Allah mengampuni beliau karena beliau di akhirnya bertaubat tetapi kalimatnya bahwa la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah ini sudah menjadi merata di kalangan kaum muslimin. Khususnya di Indonesia ini. Rata-rata orang mengatakan la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal inti dari la ilaha illallah adalah ibadah. Tidak ada yang diibadahi Nggak ada yang layak diibadahi. Nggak ada yang pantas diibadahi. Kecuali Allah saja. Itu makna la ilaha illallah. Karena terjemah yang salah, muncul pemahaman yang salah. Karena pemahaman yang salah, akhirnya tauhid mereka sempit. Kalau kita tanyakan kepada Yahudi dan Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Yahudi akan menjawab Allah. Orang Nasrani akan menjawab Tuhan Allah. Iya kan? Kalau kita tanyakan pada orang-orang timur saja kaum Nasrani, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mereka akan menjawab Tuhan Allah. Apakah sudah bertauhid? Apakah mereka sudah bertauhid? Tidak. Mengapa? Karena tidak cukup hanya pengakuan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tetapi beribadahnya hendaklah kepada Allah saja. Dan mengakui keilahan uluhiyah hanya untuk Allah saja. Sedangkan mereka menganggap ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu dan seterusnya. Tidak sah tauhidnya. Tidak sah tauhidnya. Dan itu barakallahu fikum disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun katakan kepada mereka milik siapa bumi ini dan seluruh isinya dan seluruh apa yang ada di atasnya In kuntum ta'lamun kalau kalian memang tahu. Milik siapa? Saya quluna lillah. Mereka akan menjawab ya milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan pada mereka, apakah kalian gak mau ingat? Apakah kalian gak mau sadar? Bahwasanya semestinya yang disembah hanya Allah. Semestinya yang diibadahi hanya Allah saja. Ini maksudnya ayat ini. Tanyakan pada musyrikin, penyembah batu, penyembah berhala, penyembah pohon. Tanyakan kepada Yahudi, tanyakan kepada Nasrani. Limanil ardu wa man fiha. Milik siapa bumi ini dan seluruh apa yang ada di atasnya? Mereka semua akan menjawab milik Tuhan, milik Allah. Maka kita tinggal berkata, kalau begitu, mengapa nggak beribadahnya pada Allah? Mengapa nggak berdoanya kepada Allah? Mengapa engkau nggak sujud rukunya kepada Allah? Kenapa kepada berhala? Mengapa mintanya berdoanya pada kuburan? Mengapa berdoanya kepada pohon-pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat? Ikhwan fiddina azakumullah. Kau muslimin rahimani wa Berarti kalau tauhid tauhid rububiyah saja musyrikin juga sudah mengatakan demikian. Musyrikin pun mengatakan Allah pencipta. Kalau hanya tauhid rububiyah orang-orang yang menyembah pohon tadi pun sama menyatakan Bumi ini milik Allah, Allah yang menciptakan. Tetapi tidak sebatas itu. Falaisa kullu man aqarra bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'in wa khaliquh yakunu 'abidan lahu duna ma siwa. Berarti kesimpulannya tidak mesti. Falaisa kullu man aqarra tidak mesti orang yang menetapkan bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah pencipta alam semesta, tidak mesti dia beribadahnya kepada Allah. Belum tentu. Walaupun meyakini Allah pencipta langit dan bumi, kadang-kadang beribadahnya kepada makhluk, beribadahnya kepada batu, kepada pohon, kepada ilah-ilah lain. Berarti, La ilaha illallah Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah. Tetapi tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dan juga tidak mesti orang yang mengikrarkan Allah penciptanya kemudian dia berdoanya kepada Allah saja tidak pada lainnya tidak mesti rajian lahu khaifan minhu tidak mesti berharapnya kepada Allah takutnya kepada Allah tanpa selainnya tidak mesti dia yuwali wa yu'adifi. Tidak mesti dia mencintai dan membenci karena Allah. Belum tentu. Yuti'u rusulahu akan mentaati rasul-rasulnya. Belum tentu. Wa yamur bima amar bihi wa yanha amma naha anhu. Tidak mesti dia memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, melarang apa yang dilarang oleh Allah. Belum tentu. Seorang yang menyatakan Allah pencipta langit dan bumi. Aku ber, beriman, aku percaya bahwa Allah adalah pemilik alam semesta. Belum tentu dia mengikuti syariatnya. Sahih? Nah. Wa'ammatul musyrikina aqarru bi anna Allah khaliku kulli syaih. Bahkan kebanyakan musyrikin, ammatul musyrikin. Rata-rata kaum musyrikin justru mereka mengakui Allah penciptanya. Wa asbatu syufa'a, tetapi selalu menyembahnya para syufa'a, katanya pemberi-pemberi syafaat. Alladzina yushrikunahum bih yang mereka menyembahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat orang yang sedang meratap di kuburan, kamu tanya, kamu nyembah kuburan? Enggak. Saya tidak mengakui bahwa kuburan ini Tuhan. Pencipta itu Allah. Saya yakin. Lah kenapa mintanya ke kuburan? Ya kan kuburan ini kuburan orang soleh. Orang soleh ini akan membela kita nanti yomel kiamat. Memberi syafaat. Persis seperti dikatakan dalam kitab kita ini. Mengakui Allah pencipta langit dan bumi, tetapi yang disembah siapa? Syufa'a. Yang dianggap bisa memberi syafaat. Yang disembah justru kuburan-kuburan, orang-orang mati yang dianggap akan bisa memberikan pembelaan-pembelaan nanti yomel qiyamah. Maka berdoanya tidak seperti para salafus saleh, tidak seperti para sahabat, para tabi'in. Berdoanya tidak seperti mereka para salihin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, aku meminta kepadamu. Tidak. Berdoanya kepada kuburan, Ya Waliullah, Ya Syekh Maulana. Aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu. Orang yang mati tadi. Dimintai. Dengan permohonan-permohonan doa. Kita tanya pada mereka. Apakah kamu anggap orang mati ini bisa mendengar? Apakah kamu anggap orang mati ini bisa melihat kamu dan bisa mengetahui apa yang kamu minta? Itu satu. Berarti kalau kamu jawab iya, berarti kamu menganggap ini kuburan sama dengan Tuhan Maha Mendengar, Maha Melihat. Kedua, kalau sudah mendengar dan tahu apa yang kamu minta, apakah dia punya bisa memberikan apa yang kamu minta? Oh bisa. Mereka bisa memberikan. Berarti engkau menentang ucapan Allah lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Kamu minta syafaat dari dia, dia tidak punya syafaat. Loh dia nanti bisa kalau diizinkan oleh Allah. Kalau diizinkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Berarti syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah yang mengizinkan, maka mengapa mintanya kepada makhluk? Padahal yang memilikinya adalah Allah. Bukti kalau kebanyakan mereka para musyrikin pun mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi adalah ayat-ayat berikut. Satu ayat Allah amittakhadhu min dunillahi syufa'a Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun Qul lillahi syafa'atu jami'a Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai syufa'a, pembela-pembela nanti yaumul qiyamah? Qul, katakan pada mereka, awalau kanu la yamlikuna syai'a? Apakah kamu akan meminta kepada mereka padahal mereka la yamlikuna syai'a, padahal tidak memiliki apapun? Wala yaqilun dan bahkan tidak berpikir, Apalagi mendengar doamu tidak terfikir sama sekali. La yamlikun wa la ya'filun. Tidak punya apa yang kamu minta dan tidak bisa menggunakan akalnya karena sudah mati. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan pada mereka, Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Yang kedua, Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله mereka beribadah kepada selain Allah ma la yadurruhum wa yanfa'uhum. Benda-benda makhluk-makhluk yang tidak beri, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Ya, ini tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Wa yaquluna haula'i 'indallah. Mereka menganggap bahwa benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi adalah pembela-pembelanya nanti yaumul qiyamah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Yang ketiga, Allah juga berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awal marrah." وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Kata الله kalian nanti pasti akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri furada. Seperti kami menciptakannya pertama kali sendiri-sendiri. Hufatan, uratan, gurula. Maknanya seperti awal diciptakan masih dalam keadaan belum dikhitan, belum berpakaian, dan tidak beralas kaki. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum dan kalian tinggalkan semua yang kami berikan pada kalian di belakang punggung kalian. Semuanya ditinggalkan. Hanya tubuhnya saja yang masih utuh, bahkan pakaiannya pun tidak ada. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ Dan kami tidak melihat Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada. Kami tidak melihat ada pembela-pembela kalian, pemberi-pemberi syafaat kalian yang kalian dulu mengaku-ngaku dia akan membela, dia akan mendukung, dia akan memberikan syafaat. Tidak kami lihat ada satu orang pun yang membela kalian. Yang dulu di dunia kalian sekutukan aku dengan mereka. Yang dulu di dunia kalian sembah selain Allah. Laqad taqatta'a bainakum. Sudah terputus hubungan dengan kalian. Qala dhalla ankum ma kuntum taz'umun dan sudah hilang dalam maknanya lenyap semua yang kalian anggap dulu. Hilang semua yang kalian anggap nanti Syekh Wali Fulan akan membela kita, nanti Syekh Wali Maulana Fulan akan membela kita. Kita selalu datang ke kuburannya, meminta kepadanya, kita selalu memberikan sesajen-sesajen, kita selalu memberikan kembang tujuh warna, kita selalu memberikan minyak setengah gelas. Nah, sesajen supaya kuburannya bercahaya terus. supaya kuburannya dikasih ceplik dengan minyak tadi dan minyaknya nggak habis-habis. Wahai Syekh yang dikubur di sini, saya selalu membawa minyak untuk memberikan cahaya pada kuburanmu. Nanti kalau di akhirat belaku ya. Lucu. Walaupun kamu di atas tanah, dia di bawah tanah. Tetapi alamnya sudah berbeda. Kamu di alam dunia, orang mati tadi di alam barzakh. Tidak ada hubungan kabel telepon. Nggak ada hubungan sinyal HP. Nggak bisa kamu berbicara kepada orang yang di luar alam dunia. Yang sudah di alam barzah dengan cara apapun. Bahkan dengan cara yang dilakukan oleh dukun-dukun pun tidak bisa. Pakai kemenyan Terus komat kamit, terus panggil, ya fulan, ya fulan, muncul, ya saya datang. kaza itu jin. Bukan ruhnya orang mati tadi bangkit. Abadan, laqad taqatta'a bainakum. Kata Allah, sudah terputus hubungan. Tidak bisa. Dan kemudian dibawakan juga Ucapan Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Saya berbuat dosa, berbuat maksiat, diancam oleh Allah dalam Quran Siapa yang bermaksiat wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah dalam neraka jahannam. Allah mengancam. Kemudian orang yang bermaksiat tadi lari ke kuburan. Ya wali fulan, aku dihancam neraka. Tolong bela saya nanti di hadapan Allah. Bukankah itu namanya membandingkan antara ancaman Allah dengan kekuatan manusia? Bukankah itu berarti engkau memberikan tandingan-tandingan bagi Allah, kemudian berani berbuat maksiat karena aku dibela sama kuburan ini, dibela oleh wali fulan. Ya Allah, kau mau ngadap apa? Kami punya pembela-pembela. Kurang ajar banget. Tidak sadar dia. Kalau dia sesungguhnya sedang kurang ajar kepada Allah. Walaupun aku diancam adab neraka, tapi aku punya pembela. Engkau mau mengadap, ada pembela. Ada wali-wali. Na'udzubillah min dalik. Padahal, semestinya seharusnya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Karena nggak mungkin ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali tadi, orang-orang saleh tadi, apakah wali kutub ataupun wali apalagi tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parahnya, yuhibbunahum kahubbillah. Saya ulangi kalimatnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum Kehubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Sesembahan-sembahan tadi. Yuhibbunahum kahubbillah. Justru mencintai mereka seperti mencintai Allah. Bahkan lebih. Kalau syariat Allah dilecehkan, mereka diam. Tidak marah. Ya sudahlah. Mereka punya keyakinan sendiri, kita punya keyakinan sendiri. Loh, tapi mereka mengejek ayat, mengejek Nabi. Salah. Biarkan saja. Giliran kuburan keramatnya dibersihkan. Padahal bagus kan dibersihkan, diratakan dengan tanah. Bangunannya diruntuhkan, kemudian diganti dengan tanah sejengkal saja sesuai sunnah. Marahnya mereka besar. Mereka kerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki untuk menyerang kalian Wahabi. Kok aneh? Mengapa? Ketika ayat diselisihi, ketika hadis diselisihi, kayaknya mereka biasa-biasa aja. Tapi begitu tempat keramatnya disunahkan, bukan dirusak, bukan dilecehkan, enggak dibikin seperti sunnah. Marah besar. Dianggap menghinakan kuburan orang saleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walihada kana min atba'iha ulai Oleh karena itu di antara pengikut-pengikut mereka man yasjudu lisyamsi, ada yang sujud kepada matahari. Wal qamara, ada yang sujud kepada bulan wal kawakib, ada yang sujud kepada bintang-bintang, ada yang berpuasa dan mengerjakan syariat untuk matahari dan bulan dan bintang-bintang. Wa yataqarrab ilaiha, bahkan mereka memberikan korban-korban untuk matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, lautan. Mereka memberikan sesajen-sesajen. Suma yaqulu, kemudian ketika ditegur, mereka menjawab, Laisa bisyirki. Ini bukan syirik. Kalau syirik itu, kalau kami meyakini lautan ini pencipta. Kalau syirik itu, kalau kami meyakini matahari pencipta, bulan pencipta, atau bintang pencipta. Yang namanya syirik, kalau kami meyakini gunung ini pencipta. Enggak, pencipta tetap Allah. Tapi kita berikan sesajen pada gunung ini agar gunung ini jangan meletus. Agar kita jangan binasa. Kami memberikan sesajen ke lautan, sesembahan-sesembahan ke lautan, supaya laut tadi tidak menimpa kita sebagai tsunami, supaya laut tidak marah. Jadi kalau terjadi tsunami itu karena laut marah. Karena Allah marah pada mereka. Bukan lautnya. Laut hanya mentaati perintah. Gunung-gunung, matahari, bulan hanya menjalankan perintah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan memerintahkan semuanya. Yang Allah katakan kepada matahari, langit dan bumi. I'tiya tau'an au karha. Datanglah dengan terpaksa ataupun dengan sukarela. Mereka menjawab, Ataina ta'i'in. Kami mendatangimu ya Allah dengan taat. Itu benda-benda. Walaupun makhluk-makhluk besar, langit, bumi, bintang, matahari, semuanya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena salah paham terhadap la ilaha illallah tadi, akhirnya mereka sampai menyembah benda-benda tadi. Menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah lautan, menyembah pohon dan sebagainya. Alasannya kami tidak menganggap laut itu pencipta. Kami tidak menganggap gunung-gunung itu pencipta. Jelas kami yakin pencipta hanya Allah saja. Tapi kami memberikan sesajen karena kami berdoa meminta kepada sang lautan. Meminta kepada sang gunung. Janganlah engkau murka kepada kami. Tidak takut kepada Allah, takut pada gunung. Dia takut kepada Allah, takut pada lautan. Mereka tidak sadar kalau itu pun kesyirikan. Karena mengira la ilaha illallah hanya sebatas tidak ada pencipta kecuali Allah. Innama syirku idza taqattu annaha al-mudabbir li. Syirik itu kalau saya meyakini bahwa benda-benda tadi makhluk-makhluk tadi yang mengatur untukku, Faidah ja'altuha sababan wa wasitatan. Kalau aku jadikan sebab saja, kalau sudah dijadikan sebab dan sebagainya ini tidak syirik kata mereka. ننتهي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا kita lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib باذن الله تعالى والسلام ورحمة الله وبركاته